Sekian banyak manusia mengira bahwa kebahagiaan hanya kesenangan sementara, yaitu dengan hura-hura di dunia. Padahal barakallahu fikum Pertama itu hanya kesenangan sementara yang kedua, bahwasanya kesenangan tadi justru membawa malapetaka. Yang ketiga, yang lebih mengerikan lagi terancam di akhirat dengan ancaman azab. Sehingga bukan itu yang akan kita bahas. Itu kebahagiaan semu. Kebiasaan yang dikatakan dengan fata morgana dari jauh kelihatan air yang menyegarkan. Tetapi ketika didekati tidak ada apa-apa. Hanya mata'ul ghurur. Kegembiraan yang menipu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma jahannam. Jangan kalian tertipu dengan berbolak-baliknya mereka orang-orang kafir di negeri mereka. Dengan hura-huranya orang kafir di negeri mereka. Mata'un qalilun itu hanya kesenangan sesaat. Tumma jahannam. Kemudian tempat mereka di neraka jahannam. Yang namanya kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang bersambung dan berlanjut sampai ke akhirat. Di dunia bahagia, berlanjut di alam barzakh juga bahagia, dibangkitkan dalam keadaan mudah, di mahsyar dalam keadaan yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, dan dihisab dengan hisaban yasira, dan berakhir dalam jannah dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang hakiki. Lagi pula memang di dunia pun yang namanya kebahagiaan adalah kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa. Dan sudah dibuktikan oleh sekian banyak orang bahwa kalau hati sedang tidak bahagia, kalau hati dalam keadaan gundah gulana, apapun yang kamu hadapi, yang dianggap kenikmatan makan, minum dan lainnya, nggak nafsu, nggak semangat. Mengapa? Dalam keadaan hatinya tidak tenteram, hatinya dalam keadaan stres. Kata orang tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Mengapa itu? Dikasih apapun yang nikmat. dan nafsu. Tidur tidak nyenyak. Karena hatinya sengsara. Sedangkan hati itu barakallahu fikum gizanya bukan urusan makan dan minum. Gizinya bukan dari urusan bohir. Yang membahagiakan hati adalah ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati-hati ini akan bisa tenteram. Sehingga lihatlah, kadang orang yang kaya raya punya segalanya, tidak bahagia dan hidup bunuh diri. Mati, bunuh diri. Stres. Obat tidurnya itu dimasukkan ke apa itu yang parfum yang setiap sekian menit keluar. Kalau nggak itu nggak bisa tidur. Ini beberapa orang cerita seperti itu. Mereka nggak bisa tidur, gelisah. Padahal orang yang kaya raya, jangan tanya hartanya. Tetapi tidur harus pakai obat tersebut. Tetapi lihatlah orang yang pas-pasan atau bahkan miskin, tetapi karena tentramnya hati, dia bisa tidur di bawah pohon bahkan utusan dari Syam mencari mana pimpinan kalian khalifah itu rumahnya loh rumahnya tidak dijaga bentuknya bukan istana begitu ke rumahnya tidak ada sedang keluar dicari sedang tidur di bawah pohon apa kata utusan tadi? Engkau berbuat aman, engkau beramal jujur, maka engkau bisa tidur nyenyak. Ikhwan ibn Dikatakan oleh orang tadi, aman tak? wasadak tak? wanimta atau fanimta atau kama qala fil riwayah engkau bersikap jujur engkau bersikap mengamankan engkau ber maka engkau bisa tidur yang ini dibandingkan dengan pimpinan dia di negerinya boro-boro bisa tidur di bawah pohon keluar saja takut banyak ancaman-ancaman orang-orang yang tidak puas dengannya yang mengancam yang tidak ridho, yang dendam, segala macam. Maka kenikmatan yang hakiki sesungguhnya adalah pada hati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa agama ini memberikan sa'adah fid darain Agama Allah ini, syariat ini memberikan kebahagiaan, ketentraman fid darain di darud dunia dan darul akhirah. Dan di darud dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ketentraman, ketenangan hati, kenyamanan hidup sehingga mereka dalam keadaan tenang tentram maka ketika diwafatkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan keridhaan. Dipanggil dengan kalimat nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang tenteram. Mengapa mereka tenang? Mengapa mereka tenteram? Karena mereka hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan pada hari akhir keimanan dengan apa yang Allah takdirkan dan keimanan dengan apa yang Allah persiapkan nanti yaumul qiyamah sehingga dunia bagi mereka nggak ada apa-apanya dunia bagi mereka kecil wa dunia yusamma dunia li'annahu dini dunia dinamakan dunia karena dia rendah makna dunia dari kata dini rendah. Sehingga mereka memikirkan apa yang lebih dari itu yaitu nanti yom al qiyamah. Sehingga ada keuntungan alhamdulillah. Ada yang sebaliknya sabar. Ini hanya sebentar. Yaumul qiyamah yang akan kekal abadi. Sehingga orang ini barakallahu fikum akan menjadi orang yang kokoh, orang yang tabah, orang yang besar hati ambil semua. Loh, nanti udah gampang, Allah akan kasih. Mengapa dia yakin? Karena beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Membawakan dan mengingat hadis Nabi, siapa yang memberikan, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Yakin. Maka mereka ini orang-orang yang punya iman yang kokoh di hatinya. Maka mereka yang akan bahagia. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wabil bil islami dinan wa muhammadin nabiyya. Rahul Bukhari. Kata Nabi SAW akan merasakan manisnya iman Lezatnya iman. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Dan ridha Islam sebagai agamanya. Dan ridha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabinya. Panutannya, ikutannya. Yang tidak demikian. nggak akan merasakan lezatnya iman. Mereka-mereka yang Islamnya hanya terpaksa, maka dia terasa disiksa. Susah, karena gak itu. Kok harus begini, kok harus begitu, kok harus begini. Dia ya, sengsara. Dan ketika dia lepas dari Islam, dia merasa seperti merdeka, malah dia lebih sengsara lagi. Hancur dunianya dan hancur akhiratnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka orang yang akan merasakan sa'adatud dunya wa sa'adatul akhirah adalah orang-orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dan meyakini Rasulullah SAW adalah satu-satunya yang harus diikuti, diteladani, dan meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan ridho Islam sebagai agamanya. Orang inilah yang merasakan kenikmatan dan kelezatan yang ada dalam hatinya. Orang inilah yang hatinya akan tenang, tenteram, hatinya bahagia, hatinya dalam keadaan dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya memiliki ketenangan. Apa yang didapat alhamdulillah. Apa yang hilang dia hanya berkata innalillahi ma Walillahi ma'a'ta wa kullun mi'ajlin musamma. Milik Allah apa yang Allah beri. Milik Allah apa yang Allah ambil. Dan juga semua ada ajalnya. Selesai. Kalau saja orang-orang kafir tahu ketentraman dan ketenangan hati yang ada pada orang beriman, niscaya mereka akan membelinya dengan apapun. Atau mungkin mereka akan merampas kalau bisa dirampas. Kok bisa mereka tenang sekali? Kami hidup dalam keadaan gelisah. Ada problem ini, problem itu, segala macam. Dari mulai yang di bawah mereka sampai yang paling tingginya sama. Stres mereka hidup. Jalan setengah lari. Bolak-balik dia capek. Apa yang dicari? Yang dicari dia sudah punya. Cari makan, sudah bisa makan. Cari minum, sudah bisa minum Cari pakaian sudah punya pakaian. Menumpuk sesuatu yang tidak dipakai. Yang dipakai adalah sedikit. Yang di badannya, yang di perutnya. Sisanya hanya ditumpuk di gudangnya. Yang bernama bank. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi melihat kalian, melihat orang-orang beriman, kok enak banget hidupnya. Ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Lah mereka kerjanya apa sih? Kok enak banget hidupnya? Santai, tenang. Ya karena tidak seperti kalian memburu dunia. Pemburu-pemburu dunia disebutkan dalam riwayat dengan ucapan atau dengan ungkapan yang sangat jelek. Adunya jifa. Wa talibuha kilab. Firiwahaya. Dunia itu seperti bangkai dan pengejar-pengejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Maaf, itu diriwayatkan. Ada yang lebih keras lagi dikatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala. Ad-dunya terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang berkait dengan zikrullah. Sehingga ahlul iman ketika mencari dunia karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya. Sehingga mereka akan melaksanakannya karena ta'atan lillah. Berkait dengan zikrullah berkait dengan perintah Allah tidak lepas Adapun dunia murni yang tidak berkait dengan zikrullah wa mawala dikatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran tentang dunia yang sangat jelek dalam Quran maupun dalam sunnah. <coughs> Ikhwani fi din azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman kepada Adam dan Hawa ketika diturunkan ke dunia qala bita minha jami'a Allah katakan turunlah engkau berdua di dunia ba'dukum li ba'din adu sebagian kalian terhadap sebagian yang lain akan bermusuh-musuhan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa dan bisa jadi nanti akan datang petunjuk akan datang bimbingan hidayah maka siapa yang mengikuti bimbinganku kata Allah siapa yang mengikuti hidayahku fala yadhillu wa la yashqa tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara tidak sengsara berarti bahagia dan itu kebahagiaan yang hakiki La yadillu wa la yashqa. Allah tidak menawarkan kebahagiaan semu. Allah menawarkan kebahagiaan yang hakiki la yadil wa la yashqa. Enggak akan sesat dan enggak akan sengsara. Sebaliknya, waman a'radha an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatan aku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan bangka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara wa dan nanti aku kumpulkan dia yaumul qiyamati a'ma dikumpulkan yaumul qiyamah dalam keadaan buta mereka protes rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira Robku, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al tunsa iya Memang demikian karena engkau dulu di dunia didatangi ayat-ayat kami tetapi engkau melupakannya, engkau melalaikannya, maka sekarang engkau dilupakan. Karena mereka melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka melalaikan peringatan-peringatan dari Allah, maka Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta mereka dilupakan. Nasullah fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum. Karena mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang akan merasakan lezatnya iman, kenikmatan hati adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan pada keesaan Allah Subhanahu wa taala yang hatinya dipenuhi dengan keimanan pada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata ba'dus salaf, sebagian salaf, masakinu ahli dunia, kharaju minad dunya wa madaku atyaba bama fiha kasihan ahli dunia dia keluar dari dunia tidak merasakan apa yang paling lezat di dunia kasihan ahli dunia mereka keluar dari dunia dalam gak, dalam keadaan nggak tahu yang atyaba bama fiha yang paling lezat yang paling nikmat di dunia apa itu? Kelezatan iman. Sebagaimana di akhirat yang lebih nikmat dari surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dunia yang paling nikmat dari semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di dunia yang lebih nikmat adalah keimanan dalam hati seorang mukmin dan siapa yang bisa merasakannya yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman tiga perkara yang kalau tiga ini ada pada seseorang dia akan merasakan lezatnya iman kalau ada tiga ini akan bisa merasakan lezatnya iman kalau tidak ada tiga ini, dia tidak akan merasakan agama ini kecuali sebagai beban. Apa tiga itu? Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari yang lainnya. Yang paling dicintai adalah Allah swt lebih dari segala apapun. Sehingga hidupnya matinya untuk Allah. Perjuangan hidupnya untuk Allah. Semua yang dia ucapkan, semua yang dia kerjakan, semua yang dia persiapkan, semua yang dia jalani, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Seorang yang cintanya kepada Allah lebih dari yang lainnya, maka dia akan merasakan iman itu lezat. Akan merasakan kenikmatan. Dan para ulama tadi yang menyatakan kasihan ahli dunia, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan tidak tahu apa yang paling lezat di dunia tidak pernah merasakan apa yang paling toyib di dunia. Mereka sendiri tidak selalu merasakannya. Kata mereka, sungguh aku pernah merasakan waktu-waktu di mana aku merasakan kenikmatan hati, kelezatan hati yang sungguh kalau ahlul jannah itu seperti ini, kalau ahli surga itu seperti ini rasanya, sungguh aku sudah cukup. Kalau saja ahli surga itu tenangnya seperti itu, lezatnya hati seperti itu sudah cukup aku akan bersyukur pada Allah Taala. Pernah merasakan. Artinya memang iman naik dan turun. Memang iman bertambah dan berkurang. Kadang-kadang sedang naik, sedang tinggi maka dia merasakan bagaimana tentramnya hati, tenangnya hati. Sungguh demi Allah gak bisa diceritakan bagaimana dengan kata-kata, gak bisa. La ya'rifuha illa man Tidak mengenalinya kecuali yang merasakannya. Maka mereka para ulama menceritakan bahwa hari-hari itu saya sampai berpikir kalau ini ketentraman seperti ini, rasa lapang hatiku, tenang hatiku seperti ini, nanti dalam surga seperti ini, sungguh aku sudah cukup. Sudah puas. Ikhwan bin a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, karena tiga perkara yang akan bisa menyebabkan kita merasakan lezatnya iman. Yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Disebutkan dua sekaligus. Bahkan domirnya pun mimma siwa huma. Padahal dalam riwayat-riwayat lain dalam kisah Al-Khatib Nabi melarang dan mengatakan bi'sal khatibu anta Sungguh sejelek-jelek khotib adalah kamu yang berkata waman yaksi hima siapa yang bermaksiat pada keduanya nggak boleh oleh Nabi nggak boleh disandarkan atau digabungkan dengan huma tapi di sini mimma siwa huma di antara jawaban para ulama tentang apa perbedaannya yang ini dilarang yang tidak dilarang kalau kemaksiatan kepada Allah dan kemaksiatan pada Rasulnya berbeda tidak sama contoh menyembah Allah harus menyembah Nabi? Tidak. Tidak boleh menyembah Nabi. Meniru Nabi, mencontoh Nabi harus. Tapi meniru sifat Allah seperti kesombongan tidak boleh. Sehingga berbeda. Tetapi kalau kecintaan tidak bisa cinta Rasul tanpa cinta Allah, tidak bisa. Cinta Allah tanpa cinta Nabi, enggak bisa maka konsekuensi cinta pada Allah cinta pula pada Rasulnya dan konsekuensi cinta pada Rasul ya harus cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa yang menjadikan cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulnya yang paling dia cintai lebih dari selainnya maka ini syarat pertama untuk merasakan lezatnya iman yang kedua an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah hendaklah mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kita mencintai siapapun di dunia ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau cinta pada si fulan karena Allah, cinta pada istri karena Allah, cinta pada temannya karena Allah, cinta kepada siapapun karena Allah, maka itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya wailak, celaka engkau kalau mencintai seseorang bukan karena Allah. Akan menjadi tandingan, akan menjadi saingan. Allah memerintahkan ke jalan yang lurus, dia mengarahkan kepada yang bengkok, kamu bingung. Wah, tapi saya cinta dia. Bagaimana ini? Akhirnya terpaksa dia berbuat dosa karena menuruti si fulan. Akhirnya kita berbuat dosa karena mengikuti si fulanah perempuan, entah istrinya atau siapa. Udahlah sekali-kali melanggar perintah Allah. Ini justru akan mengurangi iman, merusak atau suatu saat setelah salam al-afiyah menjadi tandingan, menjadi saingan. Inna min azwajikum. Di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada fitnah. Bahkan dikatakan dalam ayat lain aduan lakum maka cintailah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala karena mereka muslimin, muslimat, mereka mukminin, mukminat, karena mereka taat, karena mereka salat, karena mereka puasa, karena mereka mengerti syariat, karena mereka bertauhid. Sehingga suatu saat naudzubillah la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi kalau kemudian berubah agama maka hilang cinta kita sama sekali atau berkurang maka berkurang pula cinta kita. Mengapa engkau begini? Mengapa engkau begitu? Marah kita kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah dan itu dibuktikan oleh para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Mereka berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandak. Siapa yang dilawan? Kerabat-kerabatnya sendiri yang masih kafir, musyrikin dari Mekah sana. Ada yang melawan pamannya sendiri, ada yang melawan orang tuanya, ada yang anaknya dan sebagainya. Kerabatnya sendiri. Yang mereka perangi bahkan ada seorang sahabat yang sengaja mencari anaknya. Mana aku, anakku? Akan aku tebas dia. Karena membela musyrikin, kafir bersama musyrikin. Ikhwan ibn an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, anyakrah anyauda ilal kufri. Dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Bagaimana seseorang kalau dilemparkan ke dalam api apakah dia suka? Tentu tidak suka. Yakrah. Maka dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya untuk dilemparkan ke dalam api. Man kunna fihi Siapa yang tiga ini ada padanya Dia akan merasakan lezatnya iman Dia akan merasakan ketenteraman di hatinya Dia akan merasakan lapang dadanya Insyirahus sadr Yang ini semua barakallahu fikum Tidak bisa dibeli dengan harta Maaf, nggak bisa dibeli dengan apapun. Sehingga mereka orang-orang kafir tidak mendapatkan. Hidup dalam keadaan gelisah. Hidup dalam keadaan tidak jelas mau apa dia. Apa tujuan hidupnya. Nggak jelas. Mereka dalam keadaan diikat, dibelenggu, diperbudak oleh sekian perkara dunia. Diperbudak oleh sekian perkara dunia. Oh, sebentar saya harus begini, sebentar saya harus begitu, sebentar saya harus begini. Siapa yang mengharuskan kamu? Kalau enggak kacau bisnis saya. Kalau enggak ini segala macam. Maka mereka ini barakallahu fikum ketika ditanya untuk siapa. Semua itu. Mau bilang untuk saya. Kamu sudah punya. Berlebih. Kamu sudah punya sampai tumpah-tumpah kebanyakan. Untuk apa lagi? Untuk siapa lagi? Ikhwan ibn inilah yang namanya tamak terhadap dunia. Tidak ada kona'ah. Merasa cukup apa yang saya punya. Padahal kona'ah kunci kebahagiaan. Kona'ah adalah kunci kebahagiaan karena dia akan merasakan cukup dengan apapun yang Allah beri. Maka dia bahagia. Kalau dikasih lima dia ya sudah cukup apalagi dikasih 10 Alhamdulillah ini berlebih saya sudah sodakohkan ambil sebaliknya mereka yang tamak mengharapkan sekian perkara dikasih satu lo kok cuma satu dikasih lima kok cuma lima dikasih sepuluh kok cuma sepuluh terus demikian tidak pernah akan puas Barakallahu fikum. Seorang yang kerja kasar, mencangkul, menggali sumur, bahagia sekali. Senyum. Sedangkan yang nyuruhnya orang kaya raya, heran, kamu kenapa sih? Kok senang banget? Tuhan, saya sebentar lagi mendapatkan 50 ribu. Masa saya nggak bahagia? 50 ribu. Sedangkan tuannya marah-marah terus mengapa? Harusnya mendapatkan 500 juta, dia cuma dapat 100 juta tok. Marah-marah nggak karuan banting-banting pintu. Begitu lihat di jendela, kok ada orang senang banget. Dapat 50 ribu, senang banget. Mulai dia berpikir, kok bisa disenang banget. Kenapa saya marah-marah? Padahal yang saya dapat jauh lebih banyak dari apa yang dia dapat. Nerimo Urusannya adalah hati. Nerimo atau tidak, itu saja. Barakallahu fiikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk qanaah mengajarkan untuk syukur, mengajak mengajarkan kita untuk selalu berfikir akhirat, selalu mementingkan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ahsanal hadis kitaban menurunkan sebaik-baik ucapan sebaik-baik kitab Al-Quran mutasyabiham matani yang semuanya bagus semuanya mulia taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum yang akan menyebabkan berdirinya bulu kuduk Orang-orang yang takut kepada Allah talidu juluduhum wa kulubuhum. Kemudian kulit mereka menjadi lembut Dan hati-hati mereka menjadi lembut Ila zikrillah Ini obatnya Dengan Al-Quran Hati kita menjadi tenteram Dengan membacanya Dengan kiraah Dengan mempelajarinya Dengan mengkajinya kajian-kajian ilmu tafsir, kajian-kajian ilmu sunnah. Itu semua akan membahagiakan hati. Semakin kenal Allah, semakin tentram hati. Bagaimana tidak? Belajarnya saja. Belajarnya ini ketika duduk di majlis ilmu. Kata Nabi, La yaq'udu qawmun yadkurun Allah Azza wa Jal illa hafathumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir pada Allah, untuk mengingat Allah Azza wa Jal, kecuali malaikat mengerumuni mereka dan kemudian menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Saya ulangi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak bahagia? Orang yang diliputi dengan rahmat, masa enggak tentram hatinya, enggak merasakan kebahagiaan. Wanazalat alaihimus sakinah dan ditambah lagi Allah turunkan pada mereka sakinah, ketentraman. Ini barakallahu fikum yang sering luput tidak dihitung oleh mereka manusia. Yang tidak dihitung oleh mereka, mereka ahlu dunia. Mereka menghitungnya berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa kemewahannya, hartanya, emasnya, peraknya. Urusan hati mereka nggak pernah lihat, nggak pernah hitung, nggak bisa mereka menebak-nebak seberapa kebahagiaan hatinya. Tetapi barakallahu fikum yang merasakannya mereka akan tahu betapa tentramnya dia ketika duduk di majelis ilmu. Betapa nyamannya dia, betapa lapangnya hati ketika dia duduk bersama ahlul haqqi. Begitu dia hidup di antara ahlul batil, saling curiga mencurigai. Khawatir, mereka saling sikat, saling sikut, mereka saling berebut, mereka saling menjegal, mereka saling menipu karena berebut keuntungan. Lebih tenteram di mana? Lebih nyaman di mana? Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat sakinah alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah masih ada satu lagi Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan seluruh penduduk langit lihat hamba-hambaku dzakarallah fi man indah Allah sebut mereka Allah banggakan mereka di hadapan seluruh para malaikat lihatlah hamba-hambaku apa yang mereka lakukan ya Allah mereka mempelajari ayat-ayatmu Apakah mereka pernah melihat aku? Tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihatmu. Tapi mereka beriman kepadaku. Iya ya Rabb, mereka beriman kepadamu. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ini semua barakallahu fikum baru talabul ilminya Bagaimana ketika dia mendapatkan ilmunya? Ketika dia mendapatkan ilmunya berarti dia terbimbing Diberitahu oleh Allah jalannya yang lurus, jalannya yang membahagiakan, yang membahagiakan di dunia dan membahagiakan di akhirat. Ini dan ini dan ini semakin banyak ilmunya semakin tahu terang benderang jalannya. Semakin yakin ilah jalan yang lurus, inilah yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa 'amilus salihati tubalahum wa husna ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tubalahum wa husna ma'ab. Dia akan baik di dunianya dan baik di akhiratnya. Dia akan mendapatkan ketentraman di dunia dan dia akan mengata, mendapatkan husna maaf, tempat kembali yang baik. Maaf tempat kembali. Berarti di dunianya diberi oleh Allah ketentraman, ketenangan, menjadi jiwa yang mutmainnah. Di akhirat ada husna maaf. Begitu mati, wafat, dipanggil dengan panggilan yang baik. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية Wahai jiwa yang tenang tenteram. Maka keluar dengan mudah dari jasadnya. Roh itu mengalir seperti aliran air dari ceret menetes. Diterima oleh malaikat-malaikat yang bayda, yang putih bersih bercahaya dan kemudian langsung dibawa oleh malaikat tadi dalam satu kafan yang kafannya sangat harum semerbak dibawa sampai ke pintu langit yang pertama para malaikat mengatakan bukalah maka mereka penjaga-penjaga langit tadi bertanya ruhun tayyibah ini bau yang harum dari roh yang baik siapa dia maka dijawab oleh malaikat tadi fulan, ibni fulan, ibni fulan. Disebut namanya, nama bapaknya dan nama kakeknya. Disebut dengan sebaik-baik nama yang dia dipanggil di dunia. Pada langit kedua juga demikian mereka bertanya-tanya. Ruh yang baik, yang harum baunya, siapa dia? Dijawab lagi, terus demikian. Itu ketika wafatnya. Sampai kemudian disuruh untuk ditempatkan di illiyin. Dan ketika dibangunkan untuk ditanya dikuburnya di alam barzakh, man rabbuka wa man nabiyuk wa ma dinuk? Dia menjawab dengan mudah. Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datanglah seseorang yang berparas elok, yang sangat menakjubkan, siapakah engkau? Dia jawab, aku amalanmu. Dan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang dan masuklah harumnya bau surga. Sehingga ketika akhir masa, ketika manusia dibangkitkan, orang-orang ini terkejut, loh kok sudah selesai? saking nikmatnya dikuburnya man ba'athana min marqadina hada siapa yang membangkitkan aku ini kok tiba-tiba sudah akhir zaman ikhwan ibn a'azakumullah tidak berhenti sampai di situ Ketika dipumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam keadaan sengsara, mereka dalam keadaan susah kecuali yang dinaungi oleh Allah. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dinaungi oleh Allah ketika enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Imamun adil, imam yang adil. Seorang yang terikat dengan masjid, pemuda yang dibesarkan dalam keadaan baik sampai akhirnya dan kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah dan seterusnya. Yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Kemudian dihisab. Ternyata hisabnya sangat mudahnya. Hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Seperti apa hisaban yasira? Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana? Bukankah engkau pernah berkata wahai Rasul, tidak ada seorang pun yang yuhasab illa udzib. Enggak ada seorang pun yang dihisab kecuali pasti diazab. Bagaimana dengan ayat ini? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dzalikil 'ardu." Dzalikil 'ardu itu hanya ditunjukkan wahai Aisyah. Hanya ditunjukkan ini bukankah ini amalanmu? Bukankah ini amalanmu? Bukankah ini amalanmu? Sampai ketika dia sudah mengakuinya dan dia sudah hampir merasa binasa, binasalah aku, binasalah aku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di dunia aku tutupi dari manusia dan sekarang aku ampuni, masuklah ke dalam surga. Ini hisaban yasira, hanya ditunjukkan saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah maka semua itu barakallahu fikum didasari dengan ketakwaan. Allah menjanjikan sekian perkara bagi orang-orang yang takwa yang semuanya berkait dengan kebahagiaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahannya dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian pembeda furqan dan kemudian Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha besar pemberiannya. Bahkan secara umum Allah katakan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kata Allah, aku akan bukakan kepada mereka barakat. Bukan satu barakah, barakat. Barakah-barakah dari langit dan barakah-barakah dari bumi. Walakin kadzabu. Tetapi karena mereka mendustakan kata Allah, maka kami timpakan pada mereka azab. Ini barakallahu fikum. Dikisahkan tentang bagaimana Allah mengadab kaum Tamud, kaum Maad kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan, kaum Firaun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah semua itu kata Allah, kalau saja mereka itu beriman dan bertakwa, kami bukakan barokah dari bumi dan dari langit, dari langit dan dari bumi. Tapi karena mereka kadzabu, maka kami timpakan azab. Maka kalau ingin berbahagia, mendapatkan ketentraman hati dan mendapatkan kehidupan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dari langit dan dari bumi takwallah bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala mereka yang disebut adalah ahlul qura penduduk negeri itu maka seluruhnya harus saling mengingatkan harus saling menegakkan dakwah mengajak untuk bertakwallah mengajak untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wahai orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan berimanlah kepada rasulnya yu'tikum kiflaini min rahmati akan diberikan pada kalian dua kali lipat dari rahmatnya wa yaj'al lakum nuran dan akan Allah berikan pada kalian cahaya tamshu bihi yang kalian berjalan dengan cahaya itu wa yaghfir lakum dan akan diampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim ikhwan ibn azakumullah semuanya dijanjikan oleh Allah dengan syarat takwa Allah dengan syarat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani Warahimukumullah Termasuk ilmu yang merupakan bimbingan akan Allah beri kepada orang-orang yang bertakwa. Wattakullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu maha berilmu. Kata Imamul Qurtubi rahimahullahu taala bahwa ayat ini janji minallahi taala bi anna man ittaqahu 'allamahu. Bahwa siapa yang bertakwa kepadanya Allah akan tambahkan ilmu baginya. Karena orang bertakwa itu mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia diberi ilmu. Di antara syukur seseorang mendapatkan ilmu adalah mengamalkannya. Maka Allah sudah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan aku tambah. Kalau kalian kufur, adabku sangat pedih. Maka setiap orang yang mendapatkan ilmu kemudian diamalkan, mendapat ilmu diamalkan, mendapat ilmu diamalkan, maka itulah takwa Allah. Karena dia mengamalkan ilmunya, syukran lillah, syukur pada Allah, maka Allah tambah ilmunya, Allah beri taufik, Allah beri kemudahan untuk bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, bertambah ilmunya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Contoh sederhana. Ketika ada orang yang dikasih tahu, Dikasih tahu kan dikasih ilmu. Marah. Ya gue tahu. Kira-kira besok dia akan dikasih tahu lagi nggak? Malas, sudah orang itu mah. Akhirnya nggak dapat ilmu. Tetapi orang lain yang ketika diberitahu, Masya Allah, Zakallah ya. Kalau tidak kau ingatkan semungkin tidak tahu, akan semangat orang tadi memberinya lagi besoknya. Kasih tahu lagi yang ini, kasih tahu lagi itu. Karena ada tajawub, ada hati yang menunjukkan kalau dia senang dengan ilmu. Maka yang memberinya pun semangat. Tetapi kalau didatangi ilmu, dinasehati, diperingatkan, diberitahu, malah marah, besok tidak ada lagi yang mau menasehati dia. Semakin berkurang orang yang mau memberitahu dia, semakin berkurang ilmu yang datang kepada dia. Ini khonibdina azam sudah sunnatullah dan ini contoh sederhana masih sekian banyak contoh yang lebih besar dari itu yaitu mereka-mereka yang didakwahi oleh Rasulullah SAW tetapi tidak mempedulikannya maka mereka binasa dalam keadaan kufar tetapi para sahabat yang menerima ilmu dari Nabi SAW maka kemudian selalu bertambah ilmunya diajari oleh Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah dan Rasulnya sehingga menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas masih kata Qurtubi rahimahullah ayy yaj'al fi qalbihi nuran. Diberi ilmu oleh Allah yang dijadikan di dalam hatinya cahaya. Yang dengan cahaya itu yafham bihi mayulqa ilaih. Dia bisa memahami dengan mudah apa yang disampaikan padanya. Yang tidak diberi cahaya tidak mudah memahami. Diberitahu, diberi ilmu, dikasih pelajaran, hah? Hah? Mengapa demikian? Tidak ada cahaya dalam hatinya, gelap. Tetapi mereka yang bertakwa, hatinya bercahaya. Kata Al-Qurtubi diberi nur oleh Allah dalam hatinya. Sehingga yafham bihi ma yulqa ilaih. Dia bisa memahami dengan mudah apa yang dilemparkan kepadanya. وقد يجعل في قلبه ابتداء dan kadang-kadang juga diberi oleh Allah dalam hatinya furqan bisa membedakan mana hak mana batil furqan bisa membedakan mana benar mana yang salah yani yafsil bihi bainal haqqi wal batil dan inilah makna ayat Allah Subhanahu wa taala in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Sesungguhnya siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya furqan. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia adalah tempat ujian. Keadaannya selalu berubah ubah tidak hanya satu keadaan Sengsara terus itu dalam neraka. Bahagia yang terus menerus itu dalam surga nanti. Tapi dunia kadang bahagia, kadang sengsara, kadang untung, kadang, rugi, kadang sehat, kadang sakit. Itu dunia. Untuk menguji kaifa ta'malun. Untuk menguji kita semuanya bagaimana kita berbuat, bagaimana kita beramal. Dikala suka apa yang dilakukan, dikala duka apa yang dilakukan. Maka barakallahu fiikum, orang yang akan berbahagia adalah yang kalau dia dalam keadaan suka dia syukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan duka dia sabar dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu. Allah yang menakdirkan semua yang baik dan yang buruk. Sehingga barakallahu fikum. Ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan tidak lupa diri. Tidak kemudian dia merasa saya hebat, saya yang begini, saya tidak kemudian gede rasa, GR atau dikatakan mengatakan pada dirinya Robbi akraman lihatlah Robku menyayangi aku, aku kaya raya. Lihatlah aku punya ini, aku punya ini. Robbi akramani. Robku memuliakan aku. Robku mengistimewakan aku. Ini GR namanya. Karena bisa jadi kekayaan tadi ujian buat dia. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana dia beramal. Sebaliknya ketika ditimpa kekurangan harta, pailit, bangkrut dan seterusnya Kemudian dia menyalahkan takdir dan mengatakan Rabbi ahanan. Robku menghinakan aku. Robku tidak sayang pada aku dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dalam riwayat dikatakan bahwa Allah ida ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Apakah Allah tidak cinta pada Nabi Ayub? Yang Allah uji dengan sakit dan sakit dan sakit yang anak-anaknya Allah ambil kembali dengan musibah yang menimpa. Tetapi Nabi Ayub tetap yakin Allah Arham Rahimin. Allah Arham Rahimin Maha Penyayang. Kata Ayub, ini massani dur wa anta Arham rahimin." Wahai Rabbku, aku ditimpa kejelekan, tapi aku tahu engkau arhamur rahimin. Ini barakallahu fikum seorang nabi, seorang mukmin taqi. Ditimpa musibah yang sangat menyengsarakan tetapi tetap kalimatnya wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang. Engkau arhamur rahimin. Wa ammal insan tetapi kaumun manusia idabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, diberikan kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, dia dia berkata Rabbi akraman. Tetapi ketika diuji dengan dihilangkan hartanya, dihabiskan dan seterusnya, qala Rabbi ahanan. Ikhwanudina Tidak demikian seorang mukmin yang akan berbahagia. Gak demikian keadaan seorang mukmin yang akan mendapatkan saadatul dunia wa saadatul akhirah. Mereka akan memuji Allah dalam keadaan apapun, dalam kebaikan-kebaikan alhamdulillah alladzi bi tetapi tatimmu salihat. Dalam kesusahan-kesusahan mereka hanya berkata Alhamdulillah ala kulli hal Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum bahwa tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab tangan-tangan kalian wa ya'fu an kathir. Musibah yang menimpa kita itu karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Maka tubuh ilallah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Memintalah pada Allah, ampuni kami ya Allah. Dan ini barakallahu fikum, tidak semuanya dibalas. Baru sebagian kecil. Kalau seluruh dosa dibalas, habis manusia. nggak tersisa satu orang pun. Maka Allah katakan, bahwa yang kami timpakan itu adalah sebagian dari dosa-dosa kalian bima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir sebagian besarnya masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu an kathir وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Mengapa ditimpakan musibah tadi? Mengapa kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Juga karena perbuatan kita sendiri. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian Allah tidak pernah merubah kenikmatan yang sudah diberikan pada satu kaum. Allah nggak rubah kenikmatan yang sudah diberikan pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi berubah menjadi kesengsaraan. Mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi berubah dicabut oleh Allah karena dosa-dosa mereka, karena penentangan mereka, karena kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kenikmatan yang sudah diberikan kecuali karena mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu tercabut kembali. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nggak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Wa idza aradallahu biqaumin su'an kalau Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan, fala maraddalahu, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa malahum min dunihi min wal. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah Maka yang memanggil-manggil azab, yang menarik-narik kesengsaraan atau musibah-musibah adalah dosa-dosa kita sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Kalau engkau dalam kenikmatan jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat akan menghilangkan kenikmatan. Wa hutha bi ta'atin. Hapuslah kemaksiatan tadi dengan ketaatan. Bi ta'ati rabbil ibadi farabbul ibadi sari'un niqam karena sesungguhnya Rabbul ibad maha cepat pembalasannya. Wa iya wadzulmu. Hati-hati engkau dari kezaliman. Mahma istata'ta fadhulmul ibadi syajidul wakham. Bagaimanapun kamu bisa, sesungguhnya kedoliman para hamba sangat keras akibatnya. Wasafir biqalbik, berangkatlah dengan hatimu, bainal wara di tengah-tengah manusia Litubsira, agar engkau melihat athara man qad akibat-akibat orang yang berbuat zalim. Makna syair ini adalah apa yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah apa akibatnya orang-orang yang mukadzibin, para pendusta, yang mendustakan agama, orang-orang zalim. Lihat bagaimana kesudahan mereka sebagai pelajaran. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dimasukkan ke dalam bumi, ada yang diangkat negerinya, yaitu kaum Nabi Lut. Sampai nubahu kilabihim, gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit sana. Kemudian dihempaskan dengan terbalik hingga pengaruh jeleknya sampai hari ini masih ada yaitu laut mati. Laut yang tidak ada ikannya, nggak ada udangnya, nggak ada pohonnya, nggak ada tumbuhannya, nggak ada apapun. Hanya garam yang sangat pekat. Ikhwan bin a'azakumullah. Ini barakallahu fikum kesudahan kaum yang zalim. Safir biqalbik. Berangkatlah, berkelilingnya dengan hatimu bainal wara di tengah alam ini litubsira agar kau bisa lihat athara man qad zalam akibat-akibat orang yang telah berbuat zalim. Fatil kamasakinuhum. Lihatlah tempat-tempat tinggal mereka ba'dahum syuhudu. Sisa-sisa puing-puing rumah mereka menjadi saksi-saksi alaihim. Wala tattahim dan jangan tuduh siapapun kecuali diri mereka sendiri. Wa makana syai'un alaihim adarru minadh-dhulmi. Tidak ada atas mereka yang lebih madarat daripada kezaliman wahwaladi dan itulah yang telah menghancurkan mereka fakam taraku min jinanin betapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun yang indah berubah menjadi padang yang tandus dulu di zaman mereka masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala bendungan Sabah itu mengairi Sekian kebun-kebun yang diriwayatkan mereka yang membawa bakul begini tidak perlu memetik. Berjalan saja lewat kebun itu sampai sana sudah penuh dengan buah. Saking banyaknya buah. Ya. Tetapi barakallahu fikum ketika mereka kufur bi an'umillah maka kami ganti kata Allah dengan ukulin khamtin dengan pohon-pohon yang nasallallahu alafiyah tidak bermanfaat yang sengsara menjadi padang yang tandus kam taraku minal qusur betapa banyak mereka tinggalkan istana-istana yang tadinya megah sekarang tinggal puing-puingnya saja yang kita hanya bisa melihat sisa-sisanya ضلوا بالجحيم وفاة النعيم صلوا biljahimi wafatan na'im mereka sampai ke dalam neraka dan mereka kehilangan surga-surga yang indah di dunia ini berubah menjadi kesengsaraan dalam neraka jahim wa kana alladziina lahum kal hulmi dan apa yang mereka dapatkan sebelumnya seperti mimpi hilang begitu saja ikhwan bin qarun pengikut Nabi Musa hartanya berlimpah, gudang-gudangnya atau kunci-kunci gudangnya dipikul oleh orang-orang yang kuat nggak sanggup, saking banyaknya. Betapa banyaknya gudang-gudangnya. Tetapi karena sombong mengatakan hada min ilmin indi, ini karena kehebatan ilmuku, kehebatan bisnisku. Allah tenggelamkan dalam bumi orangnya dan hartanya seluruhnya. Sampai hari ini kalau kita menemukan harta dibilangnya harta korun hartanya korun. Karena dulu dikisahkan bahkan diketahui oleh orang-orang sebelum kita. Kaum Nasrani tahu, kaum Yahudi tahu kisah korun. Semua itu menunjukkan akibat orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dikala suka. Maka Allah ganti kesukaannya dengan duka.